di Adam alaihi salam. Maka para malaikat menyatakan Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Rabb kami, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini makhluk yang akan berbuat kerusakan dan yang akan menumpahkan darah Maka Allah Azza wa Jal menyatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamu Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah Azza wa Jal ciptakan Adam alaihi salam dan Allah tinggikan kedudukannya. Allah berikan kepadanya ilmu yang tidak ada pada para malaikatnya. Allah berikan seluruh nama-nama semuanya. Allah ajarkan kepada Adam al asmaakullah nama-nama seluruhnya. Nama dan sekaligus menunjukkan bendanya. Sehingga dengan ilmu tersebut Adam alaihi salam termuliakan di atas para malaikat pada saat itu. Allah Azza wa Jalla tidak menguji para malaikatnya untuk kemudian menyebutkan nama-nama. Dan para malaikat kemudian menyatakan, La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu, Ya Allah, kecuali apa yang engkau beritahukan kepada kami, engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal allamul inna Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam agar menyebutkan di hadapan para malaikat seluruh nama-nama yang ada dan menunjukkannya Setelah itu tampaklah jelas kedudukan Adam alaihissalam di hadapan para malaikat Allah azza wajalla. Dan Allah kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikat Di saat kami katakan kepada para malaikat supaya mereka bersujud kepada Adam. fasa Fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Dan ini merupakan awal daripada permusuhan umat manusia Bani Adam kepada iblis la'natullah alaihi. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam sajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong dan jadilah dia termasuk daripada makhluk-makhluk yang kafir. Kemudian terjadi apa yang terjadi sebagaimana kita ketahui. Allah Azza wa Jal menghendaki terjadinya dengan hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Bapak kita Adam alaihi salam memakan buah dari satu pohon pohon larangan yang menjadikan imtihan, ujian dari Allah Azza wa Jalla untuknya yang kemudian mendapatkan hukuman diturunkan di muka bumi ini. Maka mulailah marhalatul kital, marakah pertempuran antara umat manusia dengan iblis dan bala tentaranya. manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa imma yatiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Maka di saat datang dariku kepada kalian petunjuk Siapa saja yang mengikuti petunjuk tersebut maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Walladina kafaru wa kadzdzabu ayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah Nabiullah Adam dan istri beliau Hawa diturunkan di atas muka bumi. Kemudian berkembang biak berketurunan dengan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan dan berpasang-pasangan. Mereka hidup di atas tauhid. Terjadi satu dua pelanggaran-pelanggaran syariat bahkan sampai pembunuhan. Akan tetapi tidak pernah terjadi kesyirikan di atas muka bumi. Baru kemudian setelah itu setelah sekian generasi muncul keserikan pertama kali di atas muka bumi. Kejadiannya disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ada lima orang manusia salih, rijal salihin, orang-orang yang salih yang bernama Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang. Mereka menjadi suri tauladan dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Allah hendak jadikan ujian kepada umat manusia. Allah wafatkan kelima orang ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Satu persatu, kelima tokoh umat tersebut meninggal dunia. Sehingga manusia pada saat itu benar-benar merasa sangat kehilangan sekali. Akhirnya mereka berkumpul. Merundingkan apa yang terbaik untuk mengingat jasa-jasa mereka ini. Setan datang membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung dibikin monumen-monumen. Dengan tujuan setiap saat, setiap kali melihat patung-patung orang-orang soleh tersebut timbul semangat ibadah di dalam diri-diri mereka mengingat akan kebaikan-kebaikan mereka, mengingat akan semangat ketaatan mereka, kesalehan mereka, ketakwaan mereka. Dibuatlah patung-patung tersebut. Disesuaikan dengan rupa dan wajah daripada masing-masing tokoh tadi. Wad, Suwa, Yahuz, dan Nasr. Itu awal pertama kali tujuan dibuatnya patung. Tujuan dibuatnya monumen untuk mengingatkan jasa-jasa orang yang telah meninggal dunia. Satu generasi lewat, datang generasi berikutnya, dan belum diibadahi patung-patung tersebut. Lewat lagi generasi berikutnya dan generasi berikutnya hingga hatta idza nusyal ilm di saat kemudian ilmu tersebut yakni alasan pertama kali kenapa dibikin patung-patung tersebut sudah terlupakan. Setan datang kepada mereka, kepada manusia. Menyesatkan mereka dengan begitu sangat halus, sangat pelan sekali. Tahukah kalian apa tujuan bapak-bapak kalian dahulu, kakek-kakek kalian dahulu membuat patung-patung ini? Mereka adalah patung orang-orang salih. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Ahli maksiat. Berlumpur dosa. Kalau kalian berdoa kepada Allah langsung, kalian tidak akan didengar doanya. Tidak akan diterima doa kalian. Maka dengan perantara orang-orang saleh ini, kalian meminta kepada mereka, nanti mereka yang akan menyampaikan hajat kebutuhan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terjadilah demikian mereka mulai untuk kemudian setiap kali ada hajat memulai datang kepada patung-patung tersebut meminta supaya hajatnya dikabulkan disukseskan di saat mereka hendak safar mereka menyembelih kurban supaya mendapatkan ridho daripada Wad atau Suwa atau Yahuz berkurban untuk kemudian dalam safarnya diberi kelancaran. Di saat mereka tidak usaha, mereka datang kepada Yahud. Minta kepada Yahud. supaya dalam usahanya tersebut diberi kesuksesan. Dan seterusnya. Mereka bernadar juga atas nama patung-patung tersebut. Terjadi kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita perhatikan bagaimana begitu sangat halusnya, sangat pelan dan sangat-sangat samar iblis la'natullah alaih dalam menyesatkan umat manusia. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama kali di atas muka bumi. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala beritakan kisah dakwah Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an dalam satu surat penuh, surat Nuh. Bagaimana beliau berdakwah di tengah-tengah umat beliau yang sudah begitu sangat mengakar kesyirikan beliau berdakwah siang dan malam. Berbagai macam metode beliau coba. Secara sembunyi-sembunyi dilakukan. Secara terang-terangan dia lakukan. Sembunyi dan terang-terangan kedua-duanya dilakukan. Tidak banyak membuahkan hasil. Beliau tinggal di tengah-tengah umat beliau selama 950 tahun. Al-fasanatin ila khamsina amah akan tetapi tidaklah beriman dari kaum beliau kecuali hanya segelintir orang saja. Bisa dibayangkan begitu sangat berat dakwah beliau. Usia orang terdahulu panjang-panjang. Bisa sampai seribu tahun. 950 tahun berdakwah siang dan malam. Wa inni da'atuhum jihar Wa inni alam tulahum asror tulahum isror. Aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Aku tampakkan dakwahku dan aku sembunyi-sembunyikan. Aku rahasiakan. Berbagai macam metode dilakukan. Tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang sempurna. Satu dua ada, walhamdulillah. Tetapi mayoritas mereka menentang dakwah daripada Nabiullah Nuh. Di saat dijelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, mereka menyatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian itu. Jangan kalian tinggalkan wa su'a ya'uq dan nasra. dan terus seperti itu. Dakwah Nabiullah Nuh berjalan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara mereka. Allah tenggelamkan seluruh mereka. Banjir bandang, seluruh bumi ini tenggelam. Tidaklah selamat dari umat manusia kecuali segelintir orang yang berada dalam perahu Nabi Nuh dan jumlahnya sangat sedikit. Sehingga Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar apa nih bapak manusia kedua setelah Adam. Kemudian setelah itu manusia kembali berkembang. Dan kembali mereka melakukan berbagai macam kesesatan-kesesatan, melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, sehingga setiap rasul yang Allah utus di atas muka bumi ini dakwahnya sama, seruannya sama. Allah ta'budu illallah. Malakum min ilahin ghairuh. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali Dia. Seluruh daripada para rasul. Dakwahnya demikian. Syariat boleh beda. Ya. Syariat boleh beda, akan tetapi seruan mereka sama. Seruan kepada tauhid. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau diutus kepada bangsa Arab pada waktu itu. Mereka memiliki ratusan berhala. Ratusan berhala. Dan dakwah mereka, toyib, dakwah Rasul SAW kepada mereka pun juga sama. Ulu la ilaha illallah tuflihum. Ucapkan kepada kalian, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah kalian akan beruntung. Beliau berdakwah siang dan malam pula. Beliau datang ke pasar-pasar. Ada pasar Madinah. Ada pasar Ukat. Ada pasar-pasar yang lain. Beliau datang. Beliau dakwahkan di sana. Setiap ada kesempatan manusia berkumpul. Beliau berbicara dan mengajak bicara manusia. Beliau naik ke bukit sofa. Beliau berteriak, ayuhan nas. Wahai manusia, apabila aku beritakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada segelar pasukan yang akan menyerang kalian. A'antum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan aku kata beliau? Maka mereka menyatakan, "Bala, tentu saja, ya Muhammad." Majarobna minka illa sidqa. Tidaklah kami ketahui dari kecuali kejujuran. Seorang al-amin, Rasulullah SAW. Tetapi di saat kemudian beliau menceritakan mengatakan bahwasannya sesungguhnya aku beritakan kepada kalian bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi setelah kematian. Di sana ada surga dan neraka. Maka tidaklah selamat di antara kalian kecil orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Paman beliau Abu Lahab kemudian berteriak mengatakan tabbalaka sairal yaum ya Muhammad hadza jama'tana celaka kamu wahai Muhammad apa hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami kata dia yang kemudian Allah balas diturunkan surat Al-Lahab tabbat jada abi lahabi wa tab dan seterusnya dan kemudian beliau kembali lagi berdakwah terus berdakwah dan kemanapun beliau berdakwah selalu diikuti oleh pamannya ini, Abu Lahab ini. Di saat beliau menyampaikan kepada seseorang qulu la ilaha tuflihu, maka orang di belakangnya, ini pamannya sendiri mengatakan, "Jangan kalian dengarkan orang ini. Orang ini sedang kesurupan. Jangan kalian dengarkan orang ini. Orang ini orang gila." Begitu sangat berat dakwah beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Manusia yang berada di atas satu keyakinan, satu tradisi yang telah mengakar tentu sangat sulit sekali dan berat sekali untuk kemudian berpindah kepada sesuatu yang lain. Mereka sudah sangat terbiasa dengan berbagai macam adanya berhala-berhala. Ada di sana Lata, Uzza, mana, Hubal dan yang lain. Nama-nama berhala Quraisy. Tiba-tiba kemudian ada orang yang menyeru tidak boleh kalian berdoa dan meminta kepada berhala-berhala ini. Kalau mau meminta dan berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran dengan ini. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka. Ini diabadikan ucapan mereka ini di dalam Al-Qur'an. Apakah orang ini yakni Muhammad maksudnya Rasulullah SAW apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini tadi hanya kemudian dijadikan satu Tuhan saja? Inna hada la syai'un ujab. Sungguh ini suatu yang sangat aneh kata mereka. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini sebelumnya pada bapak-bapak kami dulu. Maka jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna alladziina yad'uuna min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabiir. Yang demikian itu disebabkan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian beribadah kepada berhala-berhala yang semuanya tidak memberikan manfaat dan tidak mampu menolak mudharat. peribadatan kalian peribadatan yang batil. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan yang sangat menarik sekali di sini bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa Nabi Nuh. Kesirikan yang mereka lakukan pun juga kesirikan yang sama. Kalau dahulu orang-orang yang solehnya namanya Wad, Suwa, Yahus, Ja'uk, Nasr, dan yang semisalnya tadi ya, lima orang tadi disebutkan. Kalau di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Lata, ya Lutus Sawik, yakni yang pekerjaannya sebelumnya di saat masih hidup membuat adonan roti yang kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji jamaah hajinya ala jahiliyah tentunya. Ya. Sudah ada karena memang ibadah haji merupakan peninggalan dari masa Nabi Ibrahim. Lata ini merupakan gelar atau lakop sebutan untuk seorang yang melakukan amaliyah yang sangat terpuji tadi. Dan di saat kemudian meninggal dunia, kasusnya sama, dibuat monumen untuk mengingat jasa-jasanya. Kemudian setelah itu diibadahi. Tentu tidak serta-merta melalui tahapan-tahapan dan itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi spesialis iblis dalam menyesatkan manusia. Kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan tentu tidak mau. Mereka menyatakan bahwasannya haula syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini memberi syafaat kami di Allah. Ya, kalian beribadah kepada mereka? Oh tidak, kami tidak beribadah kepada mereka. Ya. Mana butuhum? Kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liyukaribuna ilallahi zulfa. Tetapi kami menghendaki mereka-mereka ini, orang-orang yang soleh ini, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama atau beda? Sama seperti alasan orang-orang musyrikin. Pertama kali yang terjatuh dalam kesyirikan di masa Nabi Nuh. Maka orang-orang yang demikian kondisinya inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kesirikan ini merupakan malah petaka terbesar. Sehingga target setan kalau memungkinkan untuk bisa menyimpangkan manusia sampai pada derajat ini, sampai pada kesyirikan, maka setan akan lakukan apapun caranya. Meskipun setan harus membuka ratusan bahkan ribuan jalan-jalan kebaikan untuk seseorang, tetapi dengan itu kemudian dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia akan lakukan. Bisa jadi. Dibukakan untuknya sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Untuk bisa menjerumuskan dalam satu pintu kesyirikan. Allah menyatakan, Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah mayoritas manusia itu beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini disebabkan karena syaitan mengetahui bahwasannya siapa saja yang mati di atas kesirikan, dia akan menjadi pengikutnya di neraka selama-lamanya. Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran tidak akan mengampuni dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik kepada siapa saja yang dia gandaki. Dosa-dosa yang tidak sampai derajatnya setingkat dengan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan atasnya surga. ini jika dia mati di atas dosa tersebut belum sempat bertobat Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong baginya. Dan kesyirikan ini akan menggugurkan seluruh daripada amalan-amalan meskipun pelakunya adalah seorang yang ma'ruf sebagai orang yang baik di sisi manusia atau bahkan dia melakukan berbagai macam ibadah-ibadah untuk Allah Azza wa Jalla tetapi di saat dia melakukan kesyirikan maka sia-sia seluruh amalannya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Jika engkau mensekutukan Allah maka sungguh sia-sia seluruh amalanmu. Dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Jika kita mengetahui begitu sangat besar bahaya daripada kesyirikan, maka tentunya pertama-tama yang harus kita waspadai adalah perkara ini. Setelah tentunya yang pertama yang paling prinsip adalah mempelajari tentang masalah akidah, pokok-pokok tauhid. Maka perkara yang harus kita waspadai pertama kali adalah kesyirikan dan bentuk-bentuknya, macam-macamnya. Kesyirikan itu ada banyak macam dan ragam. Tetapi para ulama telah mengklasifikasikannya menjadi dua atau tiga. As-sirkul akbar was sirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Dan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah as-sirkul akbar. Baik. Jadi perkara kesyirikan adalah perkara yang wajib untuk kita waspadai pertama kali. Sebagaimana dahulu Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Di mana para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan tetapi beliau bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Karena nas yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan diriku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Karena aku khawatir jika aku tahunya hanya kebaikan-kebaikan tidak tahu tentang apa itu kejelekan, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Penyair menyatakan Arab tu syarla li syarlakin litawaqi. Wa malam ya'rifil khair minasar yaqafi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk diamalkan, bukan untuk kejelekan itu sendiri, tetapi untuk bisa waspada dan hati-hati dari kejelekan tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana kejelekan, dia bisa terjatuh dalam kejelekan. Kesyirikan Asyirkul Akbar itu ada banyak sekali contohnya, ragamnya, macamnya. Tetapi ada empat perkara yang bisa jadi keempat perkara ini merupakan marja daripada seluruh bentuk sirkul akbar. Empat perkara. Yang pertama adalah syirkul doa syirik dalam berdoa. Dan ini kasus-kasus yang terjadi pada masa Nabi Nuh hingga masa Rasulullah dan bahkan masa kita saat ini. Kalau kita memperhatikan keadaan daripada kaum muslimin saat ini dan mereka tentunya jauh daripada bimbingan-bimbingan seperti ini dan ilmu yang seperti ini sehingga menjadi kewajiban para dai Allah untuk menyampaikan kepada mereka mereka terjatuh dalam banyak sekali perkara-perkara yang mungkin mereka tidak menyadarinya bahwa itu merupakan kesyirikan hadanallahu wa iyahum asyirku fit doa atau disebut dengan sirkut doa syirik dalam berdoa, dalam meminta. Bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meminta kepada makhluk. Siapapun dia. Karena doa itu adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Doa ibadah." Doa itu adalah ibadah. Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin Berdoalah kalian kepadaku aku akan kabulkan doa kalian sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku Nah kalimat ini kata para ulama menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Orang-orang yang sombong dalam beribadah artinya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, saya dahulu najahan nama dahiri. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah, maka di saat diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jadilah menjadi kesyirikan. Ini menjadi kesyirikan. Meminta kepada malaikat boleh atau tidak? Tidak boleh. Meminta kepada Nabi. Boleh atau tidak? Meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal dunia beliau. Tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala tattakhidhu wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba dan tidak pula memerintahkan kalian untuk kalian berdoa beribadah kepada para malaikat dan kepada para para nabi. Tidak boleh. Kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita dibimbingkan untuk senantiasa memperbanyak solawat, mendoakan beliau solawat. Allahumma sholli ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoa, mendoakan beliau. terlebih kepada makhluk-makhluk yang lain kepada malaikat kepada para nabi saja tidak boleh apalagi berdoa dan meminta kepada selain keduanya kepada bebatuan kepada pepohonan kepada langit matahari dan bulan tidak boleh dan kesirikan yang terjadi Banyak sekali terjadi pada masa-masa terdahulu. Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza raqibu fil fulki mukhlishina lahud din Falamma najjahum ilal bari idahum yusrifun. Di saat mereka mengendarai perahu atau kapal. Kemudian terjadi badai di lautan. Mereka dihempaskan, diombang-ambingkan oleh badai tersebut maka mereka berdoa kepada Allah meminta dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan, meminta hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Hilang seluruh daripada berhala-berhala yang sebelumnya mereka puja-puja. Tetapi di saat kemudian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di daratan idahum yusrikun. Tiba-tiba mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Mereka berterima kasih kepada penguasa lautan. Mereka bersyukur kepada berhala-berhala yang ada di rumah-rumah mereka. Ini kesirikan yang juga merupakan kesirikan ala jahiliyah. Sepantasnya bagi kita untuk berhati-hati dari jenis kesyirikan ini dan memperingatkan kaum muslimin yang lainnya dari bahaya kesyirikan ini. Kalau kita memperhatikan sekeliling kita, memperhatikan kondisi dan keadaan kaum muslimin di sekitar kita, kita akan dapatkan banyak contoh-contoh seperti ini. maka menjadi satu kewajiban bagi kita untuk memperingatkan kepada kaum muslimin sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka, bukan kebencian. Bukan kemudian menyalah-nyalahkan juga bukan, mereka belum sampai ilmunya. Dengan penuh hikmah. Dengan bahasa yang ramah. Dengan kalimat-kalimat yang baik disampaikan kepada mereka akan bahaya daripada kesyirikan ini. Sirkul doa. Kemudian kesyirikan yang kedua Ini juga merupakan kesyirikan yang berat. Sirkul Akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirkun niyah wal iradah wal qasd syirik dalam niat dalam keinginan dalam kehendak dalam tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sirkun niyah ini? Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yunkhasun. Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhkan kepada mereka balasannya di dunia. Balasan dari amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Wahum fiha dan mereka di dunia tersebut la yubkhasun, tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illa nar. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka balasan nanti di akhirat. Naudzubillah. Di dunia jor-joran mereka. Mereka melakukan ibadah tetapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan ibadah ini untuk supaya mendapatkan dunia. Allah berikan apa yang menjadi niat mereka iroda wal qasab dan tujuannya memang dunia semata dunia tidak ada tujuan untuk Allah azza Allah berikan kepada mereka. Hak mereka di dunia tidak dirugikan sedikit pun. Balasan mereka Allah segerakan. Mungkin mereka berinfak, bersodakoh, mereka meringankan beban saudaranya, mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan. Tetapi niatnya salah. Allah Subhanahu wa taala segerakan balasannya di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak ada bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Wa habita ma suna'u fiha. Dan sia-sia apa yang mereka perbuat di dunia. Wa batilu kanu ya'malu. Dan hancur batil seluruh daripada apa yang mereka amalkan amalan mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Didatangkan amalan-amalan tersebut kemudian dijadikan debu-debu yang berhamburan di hadapan muka mereka. Qul fitina azakumullah masih tersisa penjelasan terkait dengan masalah asyirkul akbar ini akan tetapi waktu sudah menunjukkan masuk sholat isya, waktu sholat isya, maka ini tentunya menjadi hasungan bagi kita semua untuk mempelajari agama.